Selamat datang pada antum peserta nyantren weekdays untuk kajian mustalah hadis. Dan ini adalah kajian perdana kita yang insyaallah akan diselenggarakan tiap Senin dan e, juga Rabu sore mulai pukul 5 sampai menjelang maghrib dan setelahnya insya Allah juga ada kajian fikih syafi'i kalau misalnya ada yang mungkin mau atau tertarik ikut kajian tersebut e, silakan nanti bicarakan lagi ah, oke okay. Eh, kita mulai kitab mustalah hadis dan yang kita pakai adalah kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dipilih karena walaupun tidak sempurna 100% mencakup semuanya namun minimal banyak hal yang berfaedah yang bisa kita ambil dalam kitab ini dan juga tersusun dengan cukup sistematis sehingga bermanfaat untuk siapapun dari pemula pelajar ilmu hadis.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 Sebagaimana juga ber, e, melafalkan atau menulis bismillah sebelum khutbah, ceramah atau sebelum menulis kitab. Itu merupakan sunnah. Dan hal tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu hingga kini. Baik, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah uh, terjemah dari Bismillahirrahmanirrahim. Sahih. Dengan nama Allah dengan bi isim nama Allah Allah yang Maha Pengasih itu adalah Ar-Rahman dan ya, ya lagi Maha Penyayang. Bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu derivasi atau asal katanya sama Ar-Rahmah. Ya kan? Rahmat. Tetapi maknanya Ar-Rahman itu lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena Ar-Rahman kalau kita artikan di sini mengasihi. Dan Ar-Rahim penyayang. Pertanyaannya, apakah setiap yang dikasih itu disayangi? Jawabnya apa? Iya atau tidak? Apakah setiap yang Allah kasih berarti Allah sayangi? Enggak. Orang kafir mereka dikasih nafas, rizki dan juga harta, eh, kelezatan hati, kelezatan makanan. Tapi Allah tidak menyayangi mereka. Nah di sini kita pahami Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah rahmat dari Allah atau Allah maha pemberi rahmat mencakup untuk seluruh makhluk hidup tanpa kecuali baik itu kafir ataupun muslim, baik itu muslim yang fasik ataupun muslim yang mukmin atau muhsin. Itu adalah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahim di sini khusus untuk siapa? Untuk al-muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman. Nah, di situ perbedaannya. Ar-Rahman berarti lebih umum daripada Ar-Rahim. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, ahli tafsir sebagian mengatakan Ar-Rahman itu maknanya adalah Rahmanud Dunya. Ar-Rahim maknanya adalah Rahim fil akhirah. Itu salah satu tafsiran dari sebagian ahli tafsir. Kemudian, untaian puji hanyalah milik Allah. Ini juga terjemahan untuk innal hamdalillah. Nahmaduhu kita memuji wa nasta'inuhu memohon pertolongan wanastaghfiruhu dan memohon ampunan kepadanya. Berarti istighfar artinya memohon ampunan. Wa billahi min syururi anfusina. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan diri-diri kita wa min wa min sayyiati a'malina dan dari keburukan amalan kita. May yahdihillahu Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Kemudian di sini ada syahadat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arti asyhadu an la ilaha illallah adalah saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan dan Eh, selainnya ada tanda kurung yang berhak diibadahi atau yang berhak disembah kecuali Allah semata. Karena yang namanya sesembahan di dunia ini tuh beragam, majmu, banyak sekali yang disembah oleh manusia. <clears throat> Namun yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Oleh karena itu, kalau kita menerjemahkan syahadat an la ilaha illallah, layaknya kita menerjemahkan dengan bukan dengan harfiah, melainkan dengan tafsiran yang lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan uh, keagungan zatnya yaitu tidak ada sesembahan yang berhak di yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah semata. La syarikalah artinya tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang setara baginya, tidak ada yang sebanding dengannya. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله sallallahu صلى الله عليه dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga uh, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikutnya yang mengikuti ajaran mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dilimpahkan kepada beliau nabi, keluarga beliau berarti ahli bait. Kemudian para sahabat serta para pengikutnya berarti di sini tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan mereka tiga generasi tersebut adalah generasi yang terbaik sebagaimana yang Allah yang Rasulullah SAW katakan sabdakan khairul quruni qarni tsumma alladhi yalunahu tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum sebaik-baik generasi adalah generasiku yaitu generasi di masa Nabi SAW masih hidup berarti generasi sahabat Tsummal ladzina yalunahum kemudian yang setelah mereka setelah sahabat pergi tabi'in, generasi tabi'in. Kemudian setelah tabi'in tsummal ladzina yalunahum generasi tabi'ut tabi'in. Amma ba'd. Sesungguhnya Allah taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Ini adalah uh, sebuah iktibas atau pengambilan dari ayat Al-Qur'an. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu dalam Al-Qur'an. Di dalam surat At-Taubah dan juga di dalam surat As-Saff juz 28. Eh, di situ ayatnya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dengan membawa petunjuk. Petunjuk itu adalah agama. Ad-din dan agama yang benar. Dinil haq. Baik, untuk memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Agama selain agama Islam adalah agama batil sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang sah, yang hak, yang benar di sisi Allah adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis kepada beliau untuk menjelaskan kepada umat manusia ajaran yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka mau berpikir sehingga bisa mendapat petunjuk dan keberuntungan. Toib. Ini jelas sekali. Kemudian ada beberapa poin. Kalau dalam mata nasni ini tidak ada titik-titik ini, poin-poin seperti ini. Namun alhamdulillah dalam terjemahan dipermudah untuk kita oleh uh, penerjemahnya siapa namanya Marzuki atau siapa? Ahmad S Marzuki, jazahullahu khairan telah e, mentahzib lebih baik untuk kita sehingga mudah untuk dipahami. Poin pertama, dengan demikian ya ini kenyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada manusia Al-Quran dan juga Sunnah agar apa? Agar mereka mau berpikir sehingga bisa mendapatkan petunjuk dan keberuntungan. Petunjuk maksudnya apa? Petunjuk di sini, petunjuk di dunia. Karena dunia kan kita ada aturannya. Nah, keberuntungan di sini maksudnya adalah keberuntungan di akhirat. Ya. Karena kalau di akhirat sudah tidak ada lagi petunjuk wahyu tidak ada. Tetapi kalau di dunia keberuntungan di dunia itu uh, kadang fana, keberuntungan yang palsu kadang-kadang. Tapi kalau di akhirat kalau sudah ada keberuntungan yang didapat itu sudah tidak ada lagi yang lebih baik darinya karena masuk surga. Keberuntungan akhirat al-muflihun itu mereka adalah orang-orang yang Allah janjikan untuk mereka surga. Dengan demikian, Al-Quran dan Hadis merupakan dua pondasi pokok yang menjadi dasar tegaknya hujah Allah atas seluruh hambanya. Tapi Al-Quran dan Hadis berarti dua pondasi pokok. Pondasi dalam bahasa Arabnya apa? Asl, asl atau asas. Asas itu pondasi ya. Pondasi dan pokok dua-duanya sama, asas asas. Pondasi yang pokok berarti fundamental yang menjadi dasar. Itu juga asal, us asas tegaknya hujah Allah atas seluruh hambanya. Hujah Allah di sini maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hambanya. Keduanya juga menjadi asas berbagai hukum akidah dan amaliyah. yakni Al-Qur'an dan hadis juga menjadi asas, dasar, fundament berbagai berbagai hukum hukum akidah dan hukum amaliyah. Berarti akidah di sini berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad, adapun amaliyah berkaitan dengan fiqh. Ya kan? Kalau kita tahu pernah dengar istilah ada usul, ada furu', ada asas-asas, ada cabang-cabang. Nah, akidah itu usul. Usul itu berarti akar, bawah, asas. Nah, amaliyah adalah furu'. Itu menurut sebagian ulama. Nah, jadi asas berbagai hukum, hukum itu kan ada yang hukum akidah bagaimana kita uh, salah satu hukum akidahnya bagaimana uh, dalam asma wa sifat bagaimana kita kalau misalnya salah dalam menghukumi atau mensifati Allah apakah hukumnya kemudian di antara hukum akidah adalah bagaimana jika seseorang mengingkari eksistensi malaikat misalnya, mengingkari eksistensi jin. Nah, ini juga termasuk hukum akidah. Bagaimana kita menghukumi orang yang tidak mempercayai jin, Nah itu juga berlandaskan pada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan amalia amalia lebih banyak lagi karena amalia bercabang, eh, bercabang terus seperti sholat, zakat, bahkan termasuk syahadat juga termasuk amalia Dan hukum-hukum akidah dan amalia sejatinya itu berkaitan. Karena apa? Setiap kita mengetahui sebuah hukum dalam Islam meskipun itu kecil sebenarnya itu terkait dengan akidah atau keyakinan juga. Contoh, apa hukum sholat wajib? Wajib <laughs> gimana? Apa hukum sholat wajib atau sunnah? Apa hukum sholat lima waktu yang kita kenal? Far, wajib, fardu ain. Nah ini hukum kan? Fardu ain berarti hukumnya fardu ain, wajib uh, untuk setiap mukallaf. Nah, di sini apakah antum meyakini bahwasanya itu hukumnya wajib atau enggak meyakini? Meyakini kan? Berarti masuk ke dalam keyakinan. Setiap amalan yang antum tahu hukumnya dan antum cermati atau pikirkan, itu semua masuk ke dalam ranah akidah sebenarnya. Ada orang? Kalau ada orang diusir persilakan aja, jangan diusir. Gitu. Jadi setiap amalan, amaliyah dalam fikih sekalipun bahkan dalam cabang-cabang fikih seperti apakah bagaimana baga, eh, apa hukumnya misalnya uh, hukum masuk masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu sunnah kan. Nah kita meyakini sunnah itu sudah menjadi keyakinan. Berarti masuk ke dalam akidah sebenarnya. Cuma itu akidah yang berkaitan dengan amalan cabang furu dan bukan merupakan amalan yang eh, bukan merupakan perkara yang usul yang bisa uh, menjadikan penganutnya keluar dari Islam tidak tidak seperti itu beda kemudian poin kedua Seorang yang berdalil dengan ayat Al-Quran cukup melakukan satu kali penelitian untuk menjamin keabsahan pendalilannya. Antum mengerti? Kita ulangi, seorang yang berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Dia cukup melakukan satu kali saja penelitian. Untuk apa? Untuk menjamin keabsahan pendalilannya. Anda paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa anak pernah dengar? Irawan. Ah, siapa namanya? Irawan. Irawan. Ya. Fadl, fadl. Yang dari ini. Oh gitu, ya ya ya. Fadl, fadl. Jangan di belakang, ah. di sini aja. Iya uh, ini bukunya maaf Irawan uh, kita belum dapat yang lebih udah selesai stok yang 4 dan juga untuk akhwat jadi insya Allah hari Rabu akan kita kasih insya Allah atau mau di situ aja berdua aja biar biar bisa kelihatan juga kita oh masih ada ini masih ada ini masih ada ini Alhamdulillah masih Insya Allah eh, Insya Allah Rabu Insya Allah kita datangkan karena stoknya habis ya. Baik, sekarang kita gambarkan dulu. Oh, ada spidol ya? Baik, eh, uh, apa-apa. Uh, seorang yang berdalil kita punya uh, tadi apa dua dua asas fondasinya apa dua asas hukum amaliyah dan juga cabang kita punya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jelas kan biru? Kelihatan? Ya. Al-Quran ini cukup untuk satu saja kita e, melakukan sebuah penelitian. Tapi nanti sunnah nanti. Kalau misalnya kita tahu Al-Quran itu, ada nggak sekarang Al-Quran yang dipalsukan? Hah? Maksudnya gini, uh, antum baca Al-Quran, ada nggak Al-Quran yang sekarang dijual di Indonesia atau dimanapun? Bahkan di negara kafir sekalipun, ada nggak Al-Quran yang misalnya kul a'udzu birabbinasnya itu berubah bukan kul a'udzu birabbinas tapi kul a'udzu birabbi apa enggak kan inna uh, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman wa inna lahu lahafizun dan kami baginya Al-Qur'an itu kami menjaganya nggak bakal berubah Kalaupun ada perubahan dari orang-orang yang disengaja ataupun salah cetak, itu pun akan ketahuan. Itu mukjizatnya Al-Qur'an sampai sekarang. Nah, di sini alasannya seorang yang berdalil dengan ayat Al-Qur'an cukup melakukan satu kali penelitian. Untuk apa sih tujuannya penelitian itu? Untuk menjamin keabsahan atau validitas uh, pendalilannya. Kalau misalnya seseorang berdalil, oh hukum sholat wajib astagfirullah. Hukum sholat lima waktu itu wajib. Ya. Apa dalilnya? Kulhu allahu ahad. Benar nggak dalilnya? Hukum sholat uh, e, berjam uh, hukum salat lima waktu itu fardu ain wajib. Dalilnya apa? Katakanlah dia adalah Allah yang Maha Satu. <clears throat> nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi bukan asal saya sudah berdalil kok amal quran kamu kok malah menolak saya? Saya sudah berdalil ya udah cari dalil lain dong yang lebih tepat oke okay, kalau kamu nggak nerima dalil bahwasanya sholat lima waktu itu wajib dengan dalil yang tadi saya kulhu Allah ahad saya akan cari dalil lain apa dalilnya iya karena buruaya karena stain mana sholatnya kemudian yo ya nggak terima apa lagi dalilnya hmm, alif lam mim tambah nggak nyambung nah di sini diperlukan dalam memberikan hujah dengan ayat ataupun hadis validitas yaitu keabsahan apa keabsahan pendalilannya bukan asal berdalil melainkan harus ada atau harus berdasarkan atau berasaskan kaidah-kaidah seperti kaidah usuliyah, kaidah usul fiqh atau kaidah fiqhiyah untuk memahami teks sehingga teks tersebut kena sasarannya pada hukum bukan asal. Nah, seorang yang berdalil dengan Al-Qur'an itu cukup melakukan penelitian itu aja. Jadi dia cukup meneliti, oh ini ayat ini kemudian kita cocokkan apa hukumnya. Ia cukup meneliti indikasi yang ditunjukkan oleh suatu nas atau dalil nas itu dalil teks ya terhadap suatu hukum tertentu. Dia meneliti indikasi ini. Indikasi berarti apa nih yang misalnya kecondongannya kemana? Apakah dia ke haram? Apakah dia ke ini? Kemudian hukum tersebut pun diketahui dari teksnya dengan kaidah-kaidah yang dia pelajari. Ia tidak perlu meneliti apa? Meneliti sangat Al-Quran tidak perlu. Enggak perlu. Karena udah Al-Quran yang kita punya udah. Udah ijma, udah semua semua kaum muslimin tahu itu Al-Quran, tidak ada yang berubah, kita bacanya sama-sama, tidak ada yang beda. Jadi bukan sanatnya nanti. Antum gimana? Uh, uh, gimana pendalilan antum bahwasanya sholat sholat itu wajib wakimu sholat. Oke, okay, itu benarnya udah benar. Sekarang tanya antum dapat sanat dari mana? Capek kayak gitu, nggak bakal ada. Karena apa yang ada di kita Al-Quran itu juga ada di antum. Jadi itu udah sepakat kita sama-sama lah lafaznya sama. Sekarang gimana dengan pendalilannya? Apakah benar atau tidak? Taib, karena keabsahan Al-Quran telah pasti secara kotori tanpa keraguan akan perbedaannya serta lafaz dan maknanya telah dinukil secara mutawatir. Walaupun ada beberapa kiroat yang berbeda dan eh, dan perbedaan kiroat tersebut juga bisa menciptakan perbedaan, perbedaan hukum dan itu adalah sesuatu yang eh, sebenarnya tidak dibahas di sini karena kita membahas mustalah hadis bukan ulumul Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maksudnya menjaga Al-Qur'an tersebut agar tidak tercoreng-morengkan secara harf. Kalau misal diinjak-injak banyak orang, ada orang yang menginjak Al-Qur'an. Ada orang yang menyobek Al-Quran, menghina Al-Quran, tapi bukan penjagaan itu yang Allah maksud. Penjagaan Al-Quran ini, bahwasanya Al-Quran tetap eksis sampai hari akhir, dan juga Al-Quran tetap lafaznya itu disepakati oleh kaum muslimin. Di antara mukjizatnya juga kita tahu, jika ada salah cetak sedikit saja sehingga merubah merubah lafal itu kaum muslimin tahu semua. Dari yang gak hafal akan tahu semua. Itu mukjizat Al-Quran yang Allah berikan. Baik, poin ketiga. Sementara itu orang yang berdalil dengan hadis memerlukan dua kali penelitian. Oh, gitu. jadi tadi udah Al-Quran kan? Al-Quran. Sekarang yang as-sunnah memerlukan dua dua kali penelitian. Al-Quran cukup sekali karena dia sanatnya sudah mutawatir. Nah, kalau misalnya as-sunnah, nah ini dalam as-sunnah sendiri, dalam hadis-hadis diriwayatkan oleh para imam hadis tidak sedikit hadis yang lemah. Ya kan? Lemah sanatnya. Juga banyak juga hadis yang maudhu dipalsukan. Sengaja dipalsukan banyak. Bahkan hadis yang sahih sekalipun sama-sama sahih bertabrakan dengan sahih lainnya. Bertabrakan karena bukan karena Rasulullah eh, kalamnya kontradiktif bukan, tetapi mungkin ada perbedaan zaman dan perbedaan kondisi sehingga kok bertabrakan serasa. Nah, itu ada kasus lain itu. Baik. Jadi dalam hadis itu kan Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin bahwasanya seluruh yang tertera dalam kitab-kitab hadis itu berarti dia valid secara apa? secara periwayatan. Tidak, Allah tidak menjamin. Melainkan Allah menguji umatnya dan mengajak umat untuk mempelajari Nah, di sini di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberi pekerjaan kepada sebagian umatnya untuk apa? Untuk mempelajari ilmu hadis secara periwayatan. Supaya apa? Supaya ingat sejarah kaum lalu. Kalau misalnya tanpa ada ilmu hadis, kita nggak kenal siapa Sufyan Ats-Tsauri, kita nggak kenal siapa misalnya Imam Ahmad, kita nggak kenal Imam Bukhari, kita nggak kenal Ishaq bin rohawi dan lain-lain. Tetapi karena ada ilmu hadis, maka sejarah dari sekarang sampai berurutan sampai Nabi Muhammad itu banyak kaum muslimin yang tahu alhamdulillah. Nah, itu satu sisi positif. Tetapi jika ada satu sisi positif, Allah Subhanahu wa taala akan mengimbanginya dengan satu sisi negatif. Supaya satu sisi positif ini tampak positifnya. Kalau misalnya sesuatu itu tidak ada lawannya, maka sesuatu itu tidak dikenal. Seperti putih tidak ada hitam. Putih gimana dikenal putih kalau tidak ada hitam? Kalau misalnya semua orang itu cakep semua, mana ada yang nggak ada yang jelek? Mana bisa dia bilang cakep kalau nggak ada yang jelek? Ya enggak? Nah begitu juga ketika dalam satu uh, satu apa ya? Satu takdir Allah Subhanahu Wa Taala jika ada yang baik pasti ada lawannya buruk. Nah lawannya buruk ini mereka lah yang memalsukan hadis. Mereka lah yang sengaja men, me, apa namanya menukar-nukar lafal hadis dan lain-lain. Jadi dengan adanya ini, ini baru dua kasus, masih banyak lagi kasus-kasus yang menyebabkan orang uh, kaum muslimin berkepentingan untuk belajar ilmu hadis. Masih banyak sekali kasus-kasus lainnya. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, maka tercipta terciptalah ilmu mustalah al hadis. Kalau tanpa adanya kasus ini nggak usah tercipta ilmu mustalah hadis. Ilmu hadis, ilmu mustalah hadis dan juga ilmu jarah wa ta'dil salah satu bagian cabang dari ilmu mustalah ilmu hadis bukan ilmu mustalah itu ilmu hadis salah satu cabangnya itu asalnya tidak ada tetapi ketika mulai bertebaran orang asal ngomong nah baru asal ngomong dan menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW barulah mulai mereka berwaspada hati-hati seperti ilmu nahu juga asalnya nggak ada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat nggak ada ilmu nahu belajar fi'lun ismun harfun terus apa apa apa nggak ada tetapi ketika di zaman uh, Ali bin Abi Thalib barulah ada. Kenapa? Karena beberapa manusia ditemukan salah dalam mengomong salah satu huruf saja itu sudah disebut sebagai lahan dalam bahasa Arab. Lahan itu ketergelinciran dalam berbicara. Seperti kita kalau ngomong mengapa kita bilang mengap mengape ngape Nah itu kalau dalam dalam uh, bahasa ketika saat itu itu termasuk ketergelinciran bahasa. Baik. Sementara itu orang yang berdalil dengan hadis memerlukan dua kali penelitian. Penelitian pertama meneliti validitas keabsahan hadis tersebut. Berarti ini dari segi sanatnya, ya kan? Meneliti validitas keabsahan sanad hadis tersebut, apakah dia itu bersambung atau ada terputus? Dan jika terputus, apakah terputusnya itu satu rantai saja atau satu sambungan saja atau dua atau tiga atau empat atau lebih? Taib. Apakah berasal dari Nabi atau ataukah bukan? Karena kadang-kadang difahami perkataan Ibnu Mas'ud misalnya. Oh, Ibnu Mas'ud kan bahasa Arab perkataannya. Kemudian orang biasa mengatakan, "Oh, ini bahasa Arab. Oh, berarti perkataan Nabi ini." Salah dia. Dinisbatkan kepada Nabi. Itu cuma dengan penisbatan kepada Nabi, sedangkan itu perkataan sahabat sekalipun itu termasuk berdosa mengatasnamakan Nabi. Ya kan? Berdosa mengatasnamakan Nabi. Jika itu dibiasakan, Allah bilang, Dia masuk ke dalam ancaman man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berdosa atas namaku dengan sengaja, dengan sengaja maka hendaklah nanti dia apa menjadikan tempat duduknya dari api neraka. Nauzubillah. Jadi apakah berasal dari nabi atau bukan? Dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau bahkan sebenarnya tidak ada yang berkata sama sekali kecuali orang-orang sekarang kemudian dinisbatkan kepada nabi supaya laku dagangannya misalnya. Misalnya terong. Terong ini menyembuhkan banyak penyakit, kata Nabi SAW. Dan nah, itu terjadi zaman dulu. Babinjan syifaun likul lidah katanya. Terong itu adalah obat bagi segala penyakit. Akhirnya orang-orang, wah perkata Nabi. Akhirnya ikut. Nah itu saya sekarang masih banyak yang yang berlaku seperti itu dan itu berdusta atas nama Nabi. Hal ini dilakukan karena tidak semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi berderajat sahih. Sahih di sini bisa bermakna sahih, bisa bermakna hasannya. Sahih di sini maknanya makbul, berderajat sahih atau bisa diterima. Karena hadis yang bisa diterima adalah hadis uh, sahih dan juga hadis hasan. Insya Allah nanti kita akan ketahui dalam pekan-pekan berikutnya tentang hadis sahih dan hadis hasan insya Allah. Dan juga Imam Malik Adapun Imam Malik mengatakan hadis mursal yang terpotong antara tabi'in dengan Rasulullah itu juga menjadi hujah. Itu bagi beliau radhiyallahu anhu, mazhab beliau. ada pun mazhab jumhur tidak. Kedua, setelah meneliti validitasnya hadis tersebut, maksudnya sanatnya udah benar apa enggak dia? Dia sahih atau enggak? Kalau enggak sahih ya udah tinggalan. Nah, kalau misalnya sahih, meneliti indikasi hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut sebagaimana kita tadi untuk Al-Qur'an. Kan? Ya kalau Al-Qur'an kita ada ayat Al-Qur'an oh, kita pahami dulu ini makna ayatnya. Berarti yang pertama, tingkatan pertama tadi apa? Memahami sanatnya. Kan? Nah, yang tingkatan kedua memahami apa? Matannya, perkataan Nabi, ya kan? Kalau sanatnya an ya Ibrahim, an Al-Humaidi, an Malik, Terus misalnya an siapa an siapa sahabat terus Nabi Nabi bersabda sekian sekian begini begini begini. Nah an an an atau hadas dan sebagainya ini nama-nama orang ini itu sanad. Nah, nah pertama-tama yang kita bahas untuk hadis adalah sanatnya dulu, bukan matanya dulu. Wait sebentar matanya jangan dulu. Kenapa? Kita takutnya udah membahas matan capek-capek ternyata hadisnya palsu. Sama aja nggak bakal kita pakai maka kita ketahui dulu syaratnya ini benar apa enggak nih maksudnya ada cacat apa enggak dan kalaupun ada cacatnya apakah cacat tersebut menjadikannya lemah atau tetap kuat berbekas atau tidak nah itu ada nanti pembahasannya nah kemudian barulah matannya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian atau perbuatannya baik jadi ilmu hadis sebenarnya lebih berat bahkan seberat-berat ilmu dalam syariat itu ilmu hadis ya karena ini antum ya mustalah hadis ini baru satu cabang basic Hah? baru satu ini cuma ini doang mustalah hadis tapi kalau misalnya mau merunut pada semua cabangnya itu ya puluhan tafadhol tafadhol waalaikumsalam tafadhol silakan silakan silakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini satu aja antum bagi berdua ya robek <laughs> Jangan rebutan satu, salah satu aja. Halaman berapa? Itu ya 13 ya. Coba halaman. Baik, langkah pertama, oke, okay, tadi udah ya, pertama dan kedua. Kemudian poin berikutnya, langkah pertama yang disebutkan di atas membutuhkan berbagai kaidah dan hukum yang dapat membedakan keabsahan setiap hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Berarti ini secara sanad. Langkah pertama membutuhkan kaidah-kaidah dalam ilmu jarah wa ta'dil, dalam ilmu rijal, ilmu ilal, kemudian dan lain-lain kaidah dan hukum yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut yang dapat membedakan validitas atau keabsahan setiap hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Karena kita punya banyak hadis. Ah, kita teliti sanatnya. Dengan kaidah-kaidah bukan sekadar lihat nama doang. Oh, ini berarti ini. Oh, namanya bagus. Kita pilih. Oh, ini bagus. Itu apa? Itu enggak ada ilmu seperti itu enggak ada. Itu ilmu hati itu namanya, ilmu suka nafsu. Kemudian manakah di antara hadis tersebut yang dapat diterima atau ditolak. Dan para ulama telah melakukan hal tersebut dan menamakannya dengan ilmu mustalah hadis. Mustalah al-hadis yang sahih, bukan mustalah hadis. Tapi karena Indonesia kita jadi mustalah hadis. Yang benar mustalah al-hadis atau mustalahul hadis. Kemudian poin berikutnya. Dalam bidang ini kami menyusun sebuah kitab berukuran sedang yang <clears throat> yang mencakup berbagai perkara penting yang terdapat dalam disiplin ilmu ini sesuai dengan kurikulum SMU. SMU-nya Arab bukan SMU-nya kita. Kalau SMU-nya kita di umum apalagi ya, itu nggak kuat anak-anak. Yang bakal kuat. Ada ada sih anak SMA antum SMA? Nah, Enggak maksudnya masih SMA antum? Nggak. enggak. Enggak. Kalau antum ah kayaknya masih SMP. <laughs> <laughs> Tapi ini kurikulum SMA, tapi tidak ada tidak ada uh, alasan terlambat ya. Kita alhamdulillah kita sudah memulai dalam memahami, dalam mempelajari ilmu ini. Ilmu ini sebenarnya ilmu yang tidak ringan ya. Ilmu yang tidak ringan. Anda bilang dari sekarang ilmu setelah hadis bukan ilmu yang ringan bukan. Baik secara materi ataupun secara pembawaan. Maksudnya secara materi memang ini membutuhkan benar-benar pemahaman ya dan juga prakteknya itu bakal eh, benar-benar uh, uh, berat sebenarnya dan juga secara pembawaan pembawaan karena kita menghadapi ilmu yang tersambung atau berkaitan dengan sebaik-baik manusia Rasulullah SAW. Jadi ini bukan ilmu yang remeh, bukan sekadar ilmu bahasa, bukan sekadar ilmu dunia, tidak. Tapi ini ilmu yang dengannya insya Allah antum nanti akan mengetahui istilah-istilah dalam kitab-kitab jadi ini ini termasuk ilmu alat ini, baru level ilmu alat. Ilmu alat itu berarti ilmu kunci yang mengantarkan kita pada ilmu lain, ilmu maksud. Kan ada ilmu alat, ada ilmu maksud ya kan. Ilmu alat itu seperti ilmu bahasa. Tafadhol. Ilmu bahasa, kemudian ilmu usul al-fiqh, kemudian ilmu mustalah al-hadis. Itu ilmu alat semua, kunci untuk memasuki gerbang ilmu-ilmu lain yang merupakan maksud dari mencari ilmu. Dan maksud dari mencari ilmu beramal tentu saja, bukan sekadar mengumpulkan. Begitu. Jadi ini bukan ilmu yang ringan dan anak dari sekarang ah, anak katakan <clears throat> antum harus konsisten untuk masuk semampunya. Nah, ketika masuk cerna semampunya. Kalau tidak paham silakan bertanya. Dan murajaah. Murajaah jangan e, maksudnya jangan hanya ketika akhir bulan saja lupa karena akan lupa. Ini bukan ilmu yang mudah. Ya, tapi bukan berarti ketika kita mendengar ini bukan ilmu yang mudah kita tidak tidak mau tantangan kemudian udah berlalu begitu saja tidak. Justru antum sedang berjalan menuju ke kemuliaan Insya Allah Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi antum semua. Insya Allah Insya Allah akan bermanfaat sekali dan akan terlihat bermanfaatnya ketika antum nanti udah mempelajari kemudian membuka-buka kitab-kitab, baik terjemahan seperti ini ataupun yang lainnya. Kemudian antum pernah dengar apa itu sahih lidati, hasan lidati? Oh iya, ada dulu pernah pernah belajar. Buka kitab ini lagi misalnya atau buka catatan. Itu berkah namanya. Berarti ingat dengan ilmu yang pernah dipelajarinya. Alhamdulillah seperti itu. Dan juga munqati, apa itu mudallis, tadlis, mudalas, hadis marfu', maktu dan sebagainya itu apa? Itu bakal banyak kita temukan di kitab-kitab. Dan kalau kita pelajari mustalah hadis, insya Allah kita akan mengetahui itu semua insya Allah. Walaupun secara global, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Buku ini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi materi untuk kelas 1 SMA. Alhamdulillah kita kembali ke masa SMA. Ini kira-kira halaman berapa ya? Bagian 1 sampai halaman 66 itu bagian pertama. Nah, bagian kedua itu untuk anak SMA kelas 2. Hanya kepada Allah saya memohon agar menjadikan amal kami ikhlas dalam mencari wajahnya, diridhoi olehnya dan bermanfaat bagi para hambanya. Sesungguhnya Allah maha pemurah lagi maha mulia. Taib. Kalau untuk kitab ini kita cukupkan sampai di sini dan akan saya eh, akan saya bacakan sedikit tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis <clears throat> saya bacakan dari kitab namanya Al-Jawahir As-Sulaimaniyah Syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah karya Abdul Hasan Al-Ma'ribi atau Al-Aslaimani salah satu ulama Yaman masa kini masih hidup hafizahullah taala Pertama Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka dia akan menjadikannya sebagai seorang yang paham akan agama. Nah, Afan ya antum belum dapat bukunya insyaallah hari Rabu insyaallah. Tapi kita emang nggak membahas kitab ini, jadi dengarkan saja. Tadi barang siapa yang Allah hendaki padanya kebaikan, maka dia akan menjadikannya paham akan agama. Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah jilid pertama berkata, dan di sini kita bisa memahami mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik dari hadis ini. Kalau barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, maka dia akan menjadikannya paham akan agama. Kebalikannya apa? Barang siapa yang Allah tidak menghendaki kebaikan, berarti Allah tidak akan menjadikannya paham akan agama. Kebaikan seseorang itu terletak pada paham atau tidaknya dia akan agama Islam. Itu di situ maksudnya. Jadi jangan sampai kita dalam suatu majelis kajian yang sebenarnya kita mampu untuk menguasainya suatu saat bertahap ya. Itu jangan kita mundur. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menjadikan kita berjalan menuju surga. Karena tolabul ilmi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Barang siapa yang uh, menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju jannah dengan jalan menuju ilmu tersebut. Jadi jangan pernah mundur, walaupun susah, mungkin susah di awal. Nah, di akhir-akhir atau di pertengahan mungkin terbiasa insya Allah. Taib. Fa'inna kata beliau kata Abu Hasan Al Ma'ribi rahimahullah eh, fa'inna man talaba al haditha kawiyat hujjatuhu barang siapa yang mencari ilmu hadis maka hujjahnya petunjuknya itu akan kuat itu berdasarkan dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala Man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka nilai harga dirinya itu menjadi besar. Kalau misalnya seorang anak kecil ini sebelum sebelum kajian ini sebenarnya ada anak-anak yang mempelajari Al-Qur'an dan doa-doa. Nah, itu adalah permulaan dari keagungan bagi nilai dirinya sendiri mereka. Begitu juga kaum muslimin semuanya. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an meskipun baru belajar basic itu berarti tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya kebaikan. Namun barang siapa yang tetap tidak belajar Al-Quran, maksudnya tetap bacanya jelek, tidak pernah mengkaji Al-Quran, maka berarti Allah tetap menginginkannya keburukan baginya. Nauzubillah. waman man nadzara fil nabula nabala atau nabila miqdaruhu dan barang siapa yang meninjau ilmu fikih, maksudnya mempelajari ilmu fikih, maka dia mikdarnya, ukuran dirinya, kualitasnya itu akan semakin baik. Yaitu tadi Al-Qur'an, kemudian beliau katakan fikih, ya kualitas diri semakin baik. Karena apa? Karena fikih itu kan berkaitan dengan ibadah kan. Nah, kalau ibadah tanpa fikih itu berarti ibadahnya cacat. Gimana coba? Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dalam babnya al-ilmu qabla kauli qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau beramal dulu sebelum punya ilmu, pasti amalannya bakal rusak. Walaupun kadang-kadang benar amalannya, tapi karena dia nggak punya ilmu, nggak tahu, ya, ya cacat amalannya karena dia nanti asal-asalan. Baik. Waman kata katabal hadis kawiyat hujatuhu dan barang siapa yang menulis hadis maka akan kuat hujahnya. Maka jika antum ingin menjadi orang yang kuat hujahnya, belajarlah ilmu hadis dari basic. Ilmu hadis dari basic. Di antara alhamdulillah kita sebenarnya punya kajian beberapa yang berkaitan dengan ilmu hadis ini, musalah hadis ya. Kalau nanti malam fikih Syafi'i, nanti malam fikih Syafi'i. Entah ada yang ikutan juga atau enggak, tapi alhamdulillah banyak yang daftar juga, lebih banyak dari mustalah hadis. Kemudian besok itu ada juga kajian Riyadhus Salihin, Hadis juga kan. E, malamnya itu kajian Sahih Al-Bukhari. Itu juga dengan kita mempelajari sanat-sanatnya juga ya, kalau Sahih Bukhari itu. Lumayan berat tapi untuk pemula insyaallah enggak enggak diberatkan. Dan juga sebenarnya kita punya di Depok nyantren weekdays kajian hadis juga Bulughul Maram ada dan juga Arba'in Nawawi. Sebenarnya hadis itu penting sekali untuk zaman sekarang karena banyaknya orang yang memalsukannya naudzubillah. Baik. Uh, eh, uh, eh, waktunya kira-kira maghrib jam berapa? Takutnya tiba-tiba azan, Hah? Hmm? 10 menit lagi. Tapi ada pertanyaan atau tidak? Ternyata waktunya singkat sekali ya apa yang menyebabkan seseorang tetap dalam keburukan seperti tadi kan hmm? bilang ketika uh, ya Allah mengendaki kebaikan maka orang itu akan memahami iya. Ah. Nah, sebaliknya apa yang menyebabkan tetap dalam keburukan dari beberapa faktor ada faktor lingkungan, ada faktor psikologis, ada faktor juga sejarah hidupnya. Banyak faktor. Di antara faktor lingkungan ya lingkungan, tergantung lingkungannya. Karena biah lingkungan dan juga teman-teman itu berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang kan. Sebagaimana Rasulullah SAW jika berwasiat jika kamu ingin menilai seseorang, maka lihatlah temannya. Lihatlah kepada siapa dia bersahabat, bukan sekadar teman, tapi sahabatnya siapa. Sehari-harinya sama siapa. Nah, itu pengaruh sahabat. Dan juga pengaruh kebiasaan. Eh, kebiasaan itu juga sahabat sebenarnya. Bahkan kebiasaan itu adalah sahabat yang lebih eh, mencerminkan gaya hidup seseorang dibandingkan sahabatnya yang berupa manusia ataupun jin kalau ada. Kebiasaan apapun itu. Misalnya kebiasaan untuk membuang sampah di sembarangan. Nah, itu kan susah, itu sahabat dia, ada perbuatannya itu. Nah, itu mencerminkan dia. Itu dari segi lingkungan, dari segi sosial juga. Kemudian dari segi psikologi. Sebagian orang Emang memang Allah Subhanahu wa taala bentuk seperti itu. Kadang hatinya mudah rapuh atau kadang hatinya terlalu keras atau lain-lain. Jadi itu tabiat. Nah, adapun hidayah Allah Subhanahu wa taala itu untuk semuanya, baik untuk orang yang bersahabat dengan orang buruk, baik untuk siapa aja. Sekehendak Allah, kita nggak tahu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dan orang yang bersalah yang misalnya Allah kehendaki keburukan baginya pun dia tidak bisa menyalahi Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada manusia apa? kehendak. Masyiah, kehendak. Kita di sini tidak sebagaimana sebagian uh, golongan mengatakan kita ini di sini adalah perbuatan Tuhan. Kita ngapa-ngapain itu perbuatan Allah. Nah, Berarti apa yang kita lakukan itu sudah menjadi Allah yang paksakan. Jadi seperti boneka. Apa yang kita apa-apaan itu semua perbuatan Allah. Ini salah karena kita punya masyiah, kehendak, punya iroda, insaniyah. Nah, Allah memberikan kita iroda tersebut sebagai bekal untuk menjadi lebih baik. Nah, dari adanya irodah yang Allah ciptakan untuk kita, ini berarti hujah menyalahkan Allah itu tidak ada batil. Hujah bagi manusia untuk menyalahkan Allah, "Ya Allah, kenapa kamu berikan saya kesesatan?" Tidak, tidak bisa diterima. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan padanya kemauan. Nah, sekarang kembali ke diri masing-masing manusia, mau apa enggak untuk menuju kebaikan. Begitu. Bukan menyalahkan. Kalau misalnya dengan cara seperti itu menunggu takdir dan sebagainya, Orang-orang sufi, sebagian sufi pun mengatakan saya bermaksiat, uh, udah takdir, nggak apa-apa. Ya kan? Itu salah. Jadi kembali ke diri masing-masing dan diantaranya adalah maksiat yang terus-menerus dilakukan itu menyebabkan dia sulit untuk menuju kebaikan. Baik secara sendiri atau apalagi ramai-ramai, maksudnya jahar. Jahar itu menampakkan di depan manusia berulang kali dan sebagainya itu menyulitkan baginya untuk menuju hidayah. Makanya yang namanya taubat itu uh, tidak mesti orang yang taubat itu pasti sampai akhir hayatnya dia bersih, tidak mesti. Kadang taubat kemudian orang itu lalai lagi, taubat lagi, lalai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kan menyukai apa? Tawabin, orang yang sering bertaubat. Sekian dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik.